Siapa yang tidak kenal si kembar dengan suara merdu yang kini menjadi idola remaja. Merayakan hari ulang tahun mereka, hari ulang tahun yang penuh kejutan. Bagaimana meriahnya dan keseruan apa saja di hari ulang tahun mereka? Hadir di pesta ini, Lesti, Putri, Ega, Aulia, Asia Rosmala, Rafli, Saksika di konser luar biasa Happy Birthday Rizky Ridho 3 Februari pukul 21.30 waktu Indonesia Barat live di Indosiar.